Umar bin Salim Bazmul hafidahullah taala <clears throat> kita masuk kepada kaidah yang terakhir dari sepuluh kaidah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah selain daripada kaidah yang ke-11 yaitu tentang perkara ikhlas. Nah, maka berkata beliau hafizahullah Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10. ومن الأمور المهمة في هذا الجانب العلم العلم كثير من السلفيين سلفي لكن ما يتقدم atau lakin ma yataqaddamu fil ilm ma yata'allam ما يقرأ كلام العلماء المعروفين ما يسمع لأشرطتهم العلم نحن بحاجة إليه لأن العلم بإذن الله عز وجل فيه الخشية لله وفيه معرفة الحق من الباطل بتفاصيلها بتفاصيلهما وفيه معرفة كيف تعبد الله عز وجل وفيه أيضا معرفة كيف تتعامل مع الأحداث والمشاكل <clears throat> Kata beliau hafizahullah minal umur al muhimmah di antara perkara yang penting dari perkara-perkara yang penting di dalam kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan adalah perkara al-ilmu yaitu pentingnya kita memiliki ilmu. Naam. Ilmu kathirun minas salafiyin salafiyun kebanyakan dari para salafiyun ahlus sunnah wal jamaah mereka sebagai seorang salafi sunni tetapi disayangkan ma yataqaddamu fil ilm dia tidak bersemangat terhadap ilmu ma yata'allam dia tidak berupaya untuk belajar ma kalam ulama al Dia tidak membaca kalam perkataan-perkataan para ulama yang ma'ruf. Ulama-ulama yang dikenal, terkenal sebagai ulama sunni salafi. Ahlu sunnah salafiyah. Ma yasma' li ashritatihim. Dia tidak pula mau mendengarkan kaset-kaset mereka para ulama kita. Maka ikhwan wal akhwat sekalian, hafizakumullah. Nahnu bihajatin ilaih. Kita semua sangat butuh dengan ilmu tersebut. Lianna al-ilma biidznillah azza wa jal fihi al-khasyatu lillah. Karena ilmu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ma'rifatul haqqi minal batil ma. Juga pada ilmu tersebut kita dapat membedakan al-haq dapat mengetahui al-haq dari al-batil kebenaran dari kebatilan dengan rincian-rinciannya dengan rincian-rincian dari kebenaran tersebut Demikian pula rincian-rincian terhadap suatu kebatilan. Wa fihi ma'rifatun kaifa ta'budullah juga pada ilmu itu dengannya engkau dapat mengetahui bagaimana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana seseorang memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah mentauhidkan menyendirikan Allah dalam segala jenis ibadah dan juga dengannya kita dapat mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan lawan daripada kemurnian ibadah kita dapat mengetahui jenis-jenis kesyirikan bentuk-bentuk kesyirikan yang besar, yang kecil, yang tersamarkan. Juga wafihi aydan ma'rifatun kaifa tata'amalu ma'al ahdathi wal masyakil. Selain dari itu pula dengan ilmu engkau dapat mengetahui engkau dapat mengenal bagaimana bermuamalah bagaimana kita bermuamalah ber amal terhadap ahdath wal masyakil <coughs> terhadap kejadian-kejadian yang terjadi terhadap muskilah-muskilah problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kita dengan ilmu kita dapat berbuat beramal dengan amalan yang sebenarnya kita dapat bertindak dengan tindakan yang sebenarnya. Bersikap dengan sikap yang benar. Dengan bimbingan para ulama ulama kita. Kathirun minal masyakil allati hasalat baina syabab tajidu marja'aha lil jahli bil ilmi syar'i au ittiba'il hawa وإعجاب كل ذي رأي برأيه كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب wa i'jabul mar'i bi nafsihi faqad taqulu lahu wa tansahuhu ma yasma' bal yaqulu laka la ana ara kadha wa kadha Kemudian kata beliau hafizahullah kathir minal masyakil kebanyakan dari problem-problem muskilah-muskilah yang terjadi di antara para pemuda salafiyin ahli sunnah wal jamaah ternyata ketika kita melihat kembali dari problem-problem muskilah-muskilah tersebut kita mendapati kebanyakannya itu sumbernya adalah al-jahlu bi syar'illah bi ilmi syar'i yaitu kejahilan terhadap syariat Allah terhadap ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau yang kedua ternyata ketika seorang tersebut dia punya ilmu tetapi dia lebih mengikuti ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsunya sebenarnya dia punya ilmu dan tahu kaidah-kaidah tersebut tetapi hawa nafsu yang lebih unggul syubhat yang lebih unggul maka dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada ilmu tersebut <clears throat> Atau yang ketiga, i'jabu kulli dhi ra'yin bi Seseorang yang lebih mengikuti ro'yu dan bangga dengan ro'yunya. Lebih mengikuti kecerdasan kepintarannya, akalnya, dan bangga dengan akalnya tersebut. Sehingga dia lebih mengikuti pendapat ro'yu akalnya tersebut dibanding dengan mengikuti ilmu kaidah-kaidah ilmiah tersebut yang dibimbingkan oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> telah menyebutkan di dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah bersabda salatun muhlikatun tiga perkara yang membinasakan hawan muttabaun hawa nafsu yang diikuti <clears throat> wasyuhun muta'un kebahilan yang ditaati wa ijabul mar'i binafsihi dan ketika seseorang bangga dengan akal dan pendapatnya royunya bahwa dialah yang paling pintar yang paling memiliki kecerdasan yang paling memiliki kekuatan hafalan sehingga dia bangga dengan ro'yu tersebut bangga dengan kecerdasan tersebut maka ini adalah perkara yang muhlikat perkara yang membinasakan. Naam, membinasakan dirinya sendiri dan juga membinasakan selainnya. Naam. Membinasakan orang lain. Yaitu orang-orang yang menjadi pengikutnya. Orang-orang yang mukallidin yang taklid dan fanatisme padanya juga binasa bersamanya. Panas Allah assalamu wal afiyah. Naam. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sangatlah banyak di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya Demikian pula sifat bukhul, kebakhilan. Kemudian ujub berbangga dengan ro'yu dan pendapatnya, akalnya, kecerdasannya. Fanasallallahu assalam wal afiyah. Faqad takulu lahu wa tansahuhu ma yasma. Terkadang kata beliau hafizahullah engkau katakan pada orang tersebut kebenaran dan engkau menasehati dia, tapi dia tidak mau mendengar. Bahkan dia sebaliknya berkata padamu, "La ana aro Tidak, aku lebih memilih berpendapat demikian-demikian. nah Inilah sebab i'jabul mar'i binafsihi. Ketika orang-orang sudah lebih kagum dengan kecerdasannya, tertipu dengan kepintarannya. Akhirnya yang ditimbulkan darinya adalah muhlik, halakat, kebinasaan-kebinasaan. Sampai-sampai ulama pun yang memberikan nasihat sudah tidak didengarkan. Karena sudah merasa bahwa dirinya sederajat dengan ulama tersebut atau apalagi kalau yang menasehati sekedar ustaz dia lebih melihat dirinya tinggi, lebih tinggi, lebih besar. nah lebih cerdas sehingga menghalangi dia untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lainnya. Naam. Anta man hatta tara. Kata beliau rahimah hafidahullah, engkau siapa hingga engkau harus melihat demikian? Menurut pendapat saya demikian. Siapa engkau dibanding dengan ulama? Dibanding dengan kibarul ulama? Sehingga dengan begitu berani dan tajarru lancang untuk kemudian engkau menyatakan pendapat saya demikian demikian saya tidak mencocoki pendapat alim tersebut. <coughs> Sekalipun banyak. Apalagi kalau hanya sendirian alim tersebut. Sendirinya ulama tersebut. Saya tidak menerimanya. Nam, <coughs> Hal anta indaka minal ilm ma tuhassinu bihi nafsak? وتحميها من الزلل والخطأ والخطل. apakah engkau wahai fulan di sisimu ada ilmu yang dengan ilmu itu engkau mampu melindungi dirimu menjaga dirimu dari ketergelinciran-ketergelinciran dari subuhat-subuhat dari kesesatan-kesesatan subhanallah illa man rahimallah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala la najid dan ini kita tidak dapati kebanyakan masyakil problem yang terjadi di tengah-tengah dakwah di sunnah wal jamaah di tengah salafiyin Naam, banyak kita dapati ternyata sumbernya kejahilan dari ilmu. Naam. Tidak memahami kaidah yang benar. Dan sebaliknya lebih memilih dan mengarah kepada syubhat. Yang kedua, kalau dia punya ilmu dia mengikuti hawa nafsunya atau karena tertipu dengan kecerdasannya, kepintarannya. Sehingga semua ini adalah perkara yang muhlikat, perkara yang membinasakan. Al-jahal membinasakan, ittiba'ul hawa membinasakan. I'jabu kulli dhira'in bi bangga, kagum dengan kecerdasannya menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lainnya. Ini juga hal yang membinasakan. Nah, inilah kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah dakwah ahli sunnah. Problem-problem yang terjadi di tengah-tengah para salafiyin. Fal ilmu amruhu muhimmun fil manhaj salafi. Ilmu ini perkaranya sangat penting di dalam manhaj salaf <coughs> Al-ilmu fi rudud Al-ilmu fi qiraati abwabil ilmi fi tauhid wal fiqh wa nahwi dhalik min al-umuri allati yahtajuha al-mar'u fi ibadatihi li rabbih fi yawmihi wa lailatihi Ilmu perkaranya sangat penting di dalam manhaj salaf dalam kita menjalani dakwah ahli sunnah wal jamaah ini ilmu adalah perkara yang sangat penting prinsip Naam, tidak boleh kita bermasa bodoh acu tak acu dan tidak mau tahu dengan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita di pelupuk mata kita berbagai bentuk firqah berbagai bentuk duat dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka yang mengajak kepada syubhat kita tetap dalam kondisi acu tak acu bermasa bodoh dan tidak mau tahu tidak ada usaha untuk membekali diri dengan ilmu kawaid syariah dengan kaidah-kaidah syariah al kawiyah, kaidah yang kuat yang tentunya dibangun di atas bimbingan para ulama kita. Lebih-lebih para ulama-ulama yang sekali lagi terulang-ulang saya ucapkan yaitu ulama-ulama al-mutakhassisun yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut. Dalam ilmu rudud, ilmu bantah membantah dalam menjelaskan tentang syubhat, subhat-subhat dan firqah-firqah yang menyimpang. terkhususkan kepada mereka ini ulama-ulama kita. Naam, hendaklah kita punya perhatian untuk membekali diri dengan ilmu tersebut. Naam, sebagian dari ikhwan salafi menyatakan diri salaf, salafi. Sebenarnya ini ucapan yang berat. Yang konsekuensinya harus dibangun di atas ilmu harus berupaya mencari ilmu, membekali diri dengan ilmu, baik dengan mendengarkan kaset-kaset para asatidah. Kalau yang mampu mendengarkan kaset langsung dari para ulama, tetapi yang tidak kebanyakan yang tidak mampu sekarang fasilitas begitu mudah dan lengkap. Kita bisa mendengar, membaca, mendengarkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Cari bertanya. Jangan bermasa bodoh. Subhanallah sebagian ikhwan saya salafi setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun tidak ada perkembangan sama sekali wala haula wala quwata illa billah melainkan semakin merosot dan merosot ini musibah ini musibah wallah Nah, Kenapa saya katakan semakin merosot, amalannya semakin rendah, semakin berkurang. Yang awalnya masih pelihara jenggot setelah itu dicukur. Yang awalnya masih mengangkat celananya tampak bahwa dia tidak tidak isbal, tidak musbil, diturunkan sampai menyentuh mata kaki agar tidak terlalu kentara, tidak terlalu jelas. Mungkin di kantornya atau di tempat aktivitasnya. Naam, ini seorang salafi la amalan seorang salafi tidak demikian. Naam, seorang salafi tidak malas untuk menuntut ilmu. Punya usaha dan upaya, tidak bermasa bodoh. Kebenaran ini kita diuji oleh Allah untuk terus mencari-mencari. Kita diuji oleh Allah siapa orang-orang yang disaring yang pada akhirnya nanti dia menjadi orang-orang pilihan Allah dari kaum mukminin secara umum. Maka Allah Allah al mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan membiarkan kalian wahai kaum mukminun di atas apa yang kalian berada di atasnya. Sampai Allah memisahkan siapa orang yang terbaik dari orang-orang yang buruknya, orang-orang yang jeleknya. Terus disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak boleh seseorang yang mengaku sebagai salafi sunni lalu kemudian amalannya tidak menunjukkan dan menggambarkan sebagai seorang salaf, salafi. Justru semakin merosot, semangat ilmu berkurang, semangat amal tidak ada. Hanya mengantar istri. Subhanallah. Naam, dia menyelamatkan istrinya, dia membinasakan dirinya. Fala haula wala quwata illa billah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kamu dulu engkau jaga baru keluarga-keluarga kalian. Jangan terbalik. Naam, sebagian lagi mengantar istrinya bahkan membiarkan istrinya ngaji di Hizbut Tahrir. Membiarkan istrinya berlangganan dengan majalah, majalah sesat. Ternyata dan pos dalam keadaan dia mengaku sebagai seorang salaf, salafi. Naam. Ternyata orang-orang yang seperti ini biasanya ujung-ujungnya pengikutnya Hajuri atau pengikutnya Turofiyin yang mengaku salaf tapi orang-orang Turofiyin ia uturaf Naam ini kenyataan yang banyak kita dapati Naam justru orang-orang yang dituduh yang selalu kerjanya bantah-bantah-bantah ya terbalik mereka orang yang bersemangat dengan ilmu dan amal Sebaliknya yang menuduh ini kebanyakan pengikut-pengikutnya orang-orang yang tidak punya semangat terhadap ilmu dan lemah dalam amalan amalan ibadahnya. Naam. Inilah syubhat, inilah pintu syaitan yang merasuki mereka. Racun yang mematikan. Naam, yang dulu telah digembar-gemborkan oleh dai yang terkenal. Dan ini syubhat yang saya akan perdengarkan nanti antum pada kesempatan ini dan saya anggap penting. Kaset seorang alim ulama untuk menampilkan pada antum bahwa selama ini saya tidak sekedar berbicara karena sebagian mungkin menuduh Ustadz Hasan tidak terpercaya tidak ada sumber-sumbernya Naam, apa yang saya jelaskan pada antum kebanyakan dari permasalahan-permasalahan manhaj itu semua tidak terlepas dari bimbingan ulama Naam, saya bisa mendatangkan dan siap memperdengarkan kepada antum sering saya mengucapkan hal ini Naam. Kepada ahlu syubhat. Ya. Yang dulu syubhat itu yang saya maksudkan dibesarkan oleh seorang dai yang sekarang mendapatkan tahzir dari ulama kita. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Naam. Syekh Khalid Al-Ghafiri. Naam. Syekh Badr dan banyak para ulama-ulama Bukan sendirian Syekh Robi. Subuhatnya adalah disembunyikan permasalahan-permasalahan fitnah. Jangan sibuk dengan fitnah. Jangan sibuk dengan membantah, belajar. Hingga di majelis dia yang mengundang orang-orang Yazid Jawas turafiin. Ditanya tentang Yazid Jawas, dia mengatakan suruh belajar orang itu. Padahal yang hadir adalah orang-orangnya Turafiyun, Rojaiyun. Televisi Roja dan Ihau Turaf dia menjawab dengan jawaban yang talbis membuat pengkaburan dan penggembosan kerancuan di dalam manhaj dakwah ahli sunnah salafi dengan menyatakan suruh belajar sibuk dengan ilmu jangan tanya tentang permasalahan tersebut apa susahnya kalau engkau menjawab dia seorang hizbi naam manhajnya hizbi bersama dengan roja bersama dengan iutrof membela Ahmad As-Surkati Mu'tazilah. Apa salahnya kalau engkau jawab dengan singkat, lalu kemudian sibuklah dengan ilmu? Tidak ada salahnya ya akhi. Tapi dijawab dengan jawaban-jawaban yang talbis, takhwil, naam, membuat penggembosan dan merendahkan dakwah salafi. Tidak disadari atau disadari. Ikhwani fiddina azzakumullah. Ini dilema yang terjadi di tengah-tengah dakwah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Oleh karena itu di sini beliau menyatakan hafizahullah Syekh Ahmad Bazmul fal ilmu amruhu muhimmun bil fil manhaj salafi. Ilmu perkaranya sangat penting dalam manhaj salaf. Al ilmu fir rudud. Lalu beliau mencontohkan. Ilmu yang dimaksud ilmu-ilmu dalam rudud, dalam bantah membantah. Ini yang saya katakan digembosi oleh dai tersebut sampai hari ini bukan bertobat wallah bukan bertobat justru dia menyatakan sebagian orang tidak punya malu meminta orang untuk bertobat lalu bahkan membacakan ayat dengan tiga syarat taubat ladzina tabu wa aslahu wa bayanu ternyata kalau dia mau melihat pada dirinya tuntutan ini lebih cocok untuk diterapkan pada dirinya siapa yang menuntut dia bertobat Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Masyayikh ini yang meminta dia untuk bertobat. Dan Syekh Hani sendiri. Syekh Hani bin Buraik. Hafidhumullah. Dalam beberapa surat, dalam surat, dari dua suratnya, dan dari telekonferensi. Semuanya menuntut dan dia beliau berhusnudzan bahwa dia sudah bertobat dan rujuk, tapi ternyata tidak ada sama sekali buntut tobat. Dia menyatakan sebaliknya, sebagian ada orang-orang yang tidak tahu malu. Meminta orang bertobat padahal lebih pantas tobat itu untuk dirinya. Nah, siapa yang menyuruh bertobat? Syekh Rabi. Berarti Syekh Rabi tidak tahu malu. Syekh Rabi lebih pantas untuk bertobat. Karena yang menuntut Syekh Rabi. Naam ya wa nas'alullah as-salama wal afiyah demikian syubhat Naam. Ya. Sangat memungkinkan wal billah penyakit tersebut dua kemungkinan. Ittibaul hawa atau i'jabi i'jab i'jabul mar'i bi Mengikuti hawa nafsu atau dia tertipu dengan kecerdasannya, tertipu dengan kepintarannya, dengan kekuatan hafalannya, sehingga membinasakan dirinya sendiri. Fanas Allah afiyah dan membinasakan banyak dakwah ahlu sunnah salafiyin. Naam. Antum dengarkan kaset Syekh Muhammad Umar as sewet dalam membantah ucapannya ini. Naam, di hadapan saya saya bawa waktu yang terbatas nah, nasihat yang penting bagi dari beliau hendaklah seorang mukmin mengetahui bahwa mukmin itu miratun ala akhi. Seorang mukmin itu cermin terhadap saudaranya. Hendaklah kalau saudaranya mengkritik, para tidak banyak mengkritik, lalu kemudian dikuatkan oleh ulama, dibenarkan oleh ulama, akui kesalahan tersebut. Mengapa harus sombong? Mengapa harus berkelit mencari alasan berbagai alasan? Dalam keadaan sebelum engkau ditahdir, engkau sangat mengakui Syekh Rabi. Engkau sangat menyanjung Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi. Bahkan Syekh Abdullah Bukhari. Wallah, saya bersumpah di hadapan Allah. Dia sendiri yang pernah menyatakan kepada anak. Saya lupa lewat telepon atau langsung dikendariin bahwa di daurah Bantul yang akan datang ini di veteran di Yogyakarta saya sudah persiapkan tulisan-tulisan kritikan terhadap Lukman Ba'abdu dan saya akan bacakan di hadapan Syekh Abdullah Bukhari di daurah ini beberapa bulan yang akan datang demi Allah saya sumpah di hadapan Allah dia menyatakan pada saya saya lupa apakah melalui telepon atau langsung Nah, kekuatan ingatan saya langsung yang lebih kuat dari ingatan saya dia langsung ketika berkunjung di Kendari. Lalu kemudian saya mengatakan, insya Allah Ustaz, saya akan sampaikan kepada pengurus panitia daurah untuk terjadi pertemuan antara antum dengan asatidah dari pihaknya Lukman Babd di depan Syekh Abdullah Bukhari terjadi daurah tersebut dan saya hadir dan memang sebelumnya saya sudah menelpon Ustadz Komar sebagai ketua panitia daurah <coughs> dan juga Ustadz Lukman Ba'abdu. Dan mereka sudah mempersiapkan. Terjadi daurah, kemudian disampaikan ke Syabdullah Bukhari, Syabdullah Bukhari siap, Lukman Ba'abdu, Ustadz Lukman Ba'abdu memanggil saya. Panggil Zulkarnain, Syekh Abdullah Bukhari sudah siap. Saya datang cari, ternyata sudah pulang duluan di Makassar. Nah, berarti di sini dia mengakui Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk siap membacakan kritikan-kritikannya di hadapan Syekh Abdullah Bukhari. Ternyata pun tidak berhasil. Tidak ada wujud dan kenyataannya. Sekedar janji-janji dan itu yang banyak dilakukan olehnya. Janji-janji-janji. Ustadz-ustadz di Makassar dijanji untuk memberikan kaset pertemuan antara Syekh Robi dengan dia dan dua kubu. as Ustadz Lukman dan kubu dia. Sampai dua tahun tidak pernah diberikan kaset itu. Janji-janji terus sekarang Syekh Abdullah Bukhari berbicara. Syekh Abdullah Bukhari mendukung tahdir dari masyayah. Mengapa tidak ada rujuk? Mengapa kemudian mencari-cari alasan berkelit terus tidak akan pernah habis? Ini pertanda ittibaul hawa atau i'jabu kulladhi ra'yin bi ra'yi. Pengikut hawa nafsu atau tertipu dengan kecerdasannya, kagum dengan kepintarannya. Fanas Allah salam wal afiyah. Nah, maka ini subhat ya ikhwani fid din azzakumullah wa akhawati fillah. <coughs> ilmu di dalam rudud ini adalah bagian dari ilmu. Tidak boleh diharamkan ikhwa untuk diperkenalkan padanya bentuk-bentuk fitnah kemudian menjauhi fitnah tersebut. Fitnahnya roja, fitnahnya turafijin, fitnahnya hajuriyin harus disampaikan kepada ikhwah. Fitnahnya kelompok-kelompok yang di luar dari itu jelas. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah kalau fitnahnya wah, Wahda Islamiyah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Dari awal kita mengenal dakwah salafi sudah jelas. Nah, tetapi yang lebih berbahaya dari itu fitnah yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah, menamakan dirinya sebagai salafi. Ini harus diperkenalkan kepada ikhwa agar ikhwa menjauhinya, akhwat selamat darinya. Nah, ini ilmu. Ini dicontohkan oleh beliau. Termasuk ilmu yang penting dalam manhaj salafi mengetahui ilmu rudud, ilmu bantah membantah. Mau mendengarkan bimbingan ulama bagaimana ulama membantah ikhwan, bagaimana ulama membantah fulan, fulan. Nah, ini ilmu. Juga tentunya kita tidak melupakan ilmu yang lainnya ilmu fi kiraati abu abil ilm fi tauhid ya berilmu dalam membaca kitab-kitab ilmu dalam perkara tauhid fikih Naam juga kita pelajari Naam dan selainnya dari perkara-perkara ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam beribadah kepada Robnya fi yaumihi wa dalam setiap hari siang hari malamnya Naam Ya. Ini penting ikhwan. Nam, Upaya untuk menghafalkan zikir-zikir pagi, sore. Ini dibutuhkan kita. Hafalkan zikir-zikir pagi, sore. Pahami makna yang terkandung di dalamnya. Baca ba'da solatil subuh, solatil fajar. Baca ba'da solatil asr. Amalkan. Naam. Ikhwanifidina azakumullah. Terkait dengan masalah syubhat yang banyak memakan korban dari dai-dai tersebut yang telah saya singgung maka saya ingin memperdengarkan kepada antum di sini kaset <coughs> seorang alim ulama Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah salah satu ulama di Madinah Al-Munawwarah Bagaimana beliau menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah yang dimana banyak dari sebagian orang-orang yang dijadikan sebagai ulama atau di kalangan kita sebagai asatidah, sebagai ustadz melakukan penggembosan-penggembosan. Naam. Maka saya minta kepada antum sekalian mendengarkan dengan baik. Nah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan bimbingan para ulama. Inilah salah satunya jalan yang hak. Nah, untuk menyelamatkan diri dari segala bentuk kesesatan-kesesatan. Wa ana qad qultu wa akthart alaikum. Inna min fadlillah alaina fi hadha az-zaman. Bal ma'a al-fadl min iqamati al-hujjah alaina. أن طبعت كتب السنة سنن العقائد وتوافرت في عصرنا مطبوعة ومجموعة بما لم يكن في عصر تقدم Dan saya katakan kepada kalian semua dan saya ulang-ulangi sering bahwa di antara fadlullah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua salafiyin di mana dimudahkan untuk dicetaknya para dari kitab-kitab para ulama. Naam, kitab-kitab musnad maupun kitab-kitab mukhtasar yang ringkas dalam berbagai bidang ilmu dicetak. Naam, sehingga sangat mudah untuk kita dapatkan. Sangat mudah untuk kita dapatkan. Naam. Maka ini adalah keutamaan dari Allah yang sepantasnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. جمعها الله وتيسرت لو أردت أن تعد منها الآن دولاب مكتبة كاملة لعدد مسندة ومختصرة مجردة فماذا بعد هذا هل ورثها لنا هؤلاء لنزين بها أرفف أم أنهم ورثوها لنا لنعمل بها والله ما ورثت إلا للعمل بها ومن يقول إن في هذا مشقة على الناس نعم kata beliau apakah kitab-kitab yang telah dicetak tadi kitab-kitab para ulama ditulis oleh mereka para ulama untuk kita berhias-hias dengannya. kita penuhi maktaba-maktaba kita, perpustakaan kita, rak-rak buku kita. Ataukah mereka mewariskan pada kita untuk kita amalkan? Untuk kita amalkan. Tentunya untuk diamalkan. Naam, tapi sebagian dari mereka kata beliau merasa berat. Naam, sebagian dari mereka merasa berat untuk mengamalkannya. Siapa mereka itu? kita dengarkan dari beliau hafizahullah شيخنا الشيخ حمود التويجري رحمه الله يعيش بين قومه بالعقل المعيشي الذي يكسب به الجميع ويكسب به من الجميع فيكسب الأصدقاء ويتكسب منهم ولو كان بمخالفة ما عليه السلام وهذا الباب خاصة هو الباب الخطير في هذه الأيام في هذه الأيام وهو نعم Ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Kata beliau, hafidahullah, sebagian dari mereka merasa berat untuk mengamalkan dari apa yang terkandung dari kitab-kitab para ulama tersebut. turut kitab-kitab warisan. Nah, yang sebenarnya mereka harus mengakui bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Nah, ada zaf Mestinya demikian. Bahwa saya lemah untuk mengamalkannya. Naam, bukan justru melakukan bentuk-bentuk penggembosan. Nah, sebagaimana beliau menukil ucapan Al-Imam Syekh Hamud At-Tuwaijiri hafizahullah au rahimahullah, beliau salah satu ulama besar di Madinah. Nam, Beliau menyatakan bahwa sebagian dari orang-orang yang lemah ini tadi yang melakukan penggembosan-penggembosan sebenarnya ya itu karena masalah dunia. Naam, sebagiannya karena masalah duniawiyah sehingga dia tidak mampu bersikap tegas. Nah, tidak mampu bersikap tegas. والذي أفسد كثيرا من أبنائنا وشبابنا وطلابنا فترى بعض من ينتسب إلى ما عليه السلف الصالح يأتيه شيء من الضعف والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير فإذا ضعف هذا الإنسان فلا يحمله ضعفه على الإنكار لهذه الطريق وعلى من أراد السلوك فيها ومن صبر وصابر فيها ودعا إليها واحتسب واحتمل الأذى على ذلك نعم Jadi kita harus mengakui Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin itu ada dua. Ada mukmin yang kawi, ada mukmin yang dhaif. Ada mukmin yang kuat dan ada mukmin yang lemah. Wa fi khair. Pada masing-masing mukmin itu baik. Nam, tetapi yang lemah mestinya mengakui kelemahannya dan membutuhkan yang kuat. Naam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya menyatakan al-mu'minul qawi khairum minan mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sekalipun pada asalnya kedua-duanya baik. Sekarang masalahnya adalah ya, ketika seseorang yang lemah ini tadi lemah untuk menerapkan metode yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita dalam manhaj mereka dalam manhaj membantah naam lemah dan berat bagi mereka mereka melakukan bentuk-bentuk penggembosan ini yang muskilah bahkan di awal beliau menyatakan mengklaim bersamaan dengan itu para ulama-ulama yang menempuh metode tersebut jalan tersebut diklaim sebagai mutasyaddid. Orang-orang yang terlalu keras, ekstrim. Diklaim demikian. Nah, kita dengarkan lanjutan <coughs> kalam beliau hafizahullah. فإن هذا العلم دين وما بلغنا إلا بعدما حصل الذي حصل لأسلافنا الأولين منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من حبس ومع ذلك وصلتنا السنة غضة طرية كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بسبب جهادهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين لا اليوم في هذا الزمن العام نعم تليت lihat para salaf terdahulu Ya, di antara mereka dalam dakwanya ada yang dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Berbagai macam bentuk ujian dan cobaan berat di dalam mempertahan, mempertahankan agama Allah, manhaj Allah Subhanahu wa taala ini. Nah. <coughs> وقد جاءت المقالة الخبيثة الملعونة النكراء التي تصف مشايخ الدعوة السلفية الذين يقفون في وجوه البدع وأهلها والمسهلين في أمرها والمسمحين في طريق دعاتها أو المسكتين أقل شيء عنهم والمتساهلين في هذا الباب فيصفهم بأنهم متشددون Nah, di sini ada kalam yang kata beliau naudzubillah kalam yang sangat berat sangat jelek mungkar bahkan kalam yang mal'unah nah terlaknat khabith sangat jelek kalam ini yaitu sebagian dari mereka yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salaf menyatakan kepada ulama-ulama tersebut mutasyaddidun. Naam, yaitu mereka-mereka yang selalu bermanhaj mutasammihin, toleransi. Selalu bermanhaj sakitin, diam. Jangan membahas-membahas, diam. Toleransi, atau musyakkikun sebagian dari mereka men, menusukkan bentuk-bentuk keraguan manhaj kepada salafiyin minimalnya mereka ini mutasahilin orang-orang yang bermudah-mudah tidak memiliki kecemburuan yang tinggi di dalam manhaj sebagaimana para ulama-ulama terdahulu mensifati para ulama-ulama kita dengan mutasyaddidun. Orang-orang yang ekstrim, terlalu keras. Ma hiya syiddatuhum? Ana atlub kulla man qal innahum mutasaddidun. Fi ayyi babin tasaddudu? Hada soal. هات أجل الباب الفلاني ما هو نص شدتهم فيه اذكره لي فإذا ذكره وإذا به كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب لا عيب لهم إلا الشجاعة بالصدع بالحق هذه هي الشدة لكن أن يسكت على الإخوان والتبليغ والأشعري والصوفي والعقلاني والطوراني وكل من هب ودب ويعيش معه بالفكر المعيشي هذا اللي عنده الحكمة نعم saya menuntut kata beliau kepada mereka orang-orang yang mengklaim para ulama-ulama kita mutasyaddidun. Tentunya yang dimaksud oleh Syekh di sini tidak lain Syekh Rabi dihukumi sebagai mutasyaddid, Syekh Aman Al-Jami dihukumi mutasyaddidun di masa hidup beliau. Naam. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wad'i di Yaman dihukumi sebagai mutasyaddidun oleh mereka ini tadi dai-dai yang mengaku sebagai dai salaf al-mukhadzilin yang suka menggembos yang mudahana berbahasa basi lembek dalam manhajnya Nah, tidak lain dan tidak bukan kata Syekh mereka menghukumi mutasyaddidun adalah karena keberanian mereka, kejantanan mereka di dalam menjelaskan al-haq. Subhanallah. Tidak berbahasa basi ulama, tegas. Ya, tidak melakukan penggembosan di dalam manhaj, tegas dalam menjelaskan manhaj tersebut. Berani mereka. Dengan sebab itu mereka menyatakan bahwa ulama-ulama tersebut mutasyaddidun Bersamaan dengan itu mereka diam terhadap Ikhwanul Muslimin, jamaah tabligh. nah terhadap firqah-firqah, terhadap subuhat subuhat setiap orang yang melontarkan subuhatnya Diam. Apakah itu yang dianggap hikmah? nah Toleransi itulah hikmah menurut mereka. Itulah hikmah menurut mereka kata beliau hafizahullah. Naam. Walubisa ولبس هذا الفجور جلباب الحكمة لتضييع أبناء المسلمين الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الغلطة حيث أغلظ الله والرفق حيث أمر الله إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله هذا لا يغيب عنا هو الأصل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم نعم Al-hikmah tentunya dituntut di dalam Islam. Naam, dan makna hikmah di dalam Islam wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna hikmah. Naam, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Rifku juga dibutuhkan di dalam Islam. Lemah lembut Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kalau engkau bersikap kasar dan kaku keras terhadap mereka, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Nah, dibawa kemana ayat ini? ya apakah dibawa kepada orang-orang ahlu syubhat dai-dai yang melakukan dhalalat yang membuat kesesatan-kesesatan atau dai-dai yang menyebarkan syubhat-syubhat lalu kemudian kita bacakan ayat ini hendaklah kita lemah lembut pada mereka jangan membantah syubhat jangan menjelaskan menyingkap kesesatannya la abadan ini bukan hikmah Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lembut dituntut di dalam Islam. Nah, ini perkara yang jelas kata beliau. Perkara yang sudah jelas di dalam Islam. وشاركهم في وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا هذا الأصل لكن والآيات كثيرة والأحاديث في هذا كثيرة لا يتسع لها المقام لكن إذا شاء من يرفع عقيرته بالباطل ويستمر في نصرة الباطل أو يؤول للباطل ويتأول لأهله لا يريد أن يغضب ذلك المبطل والنتيجة في المقابل يذهب أبناء أهل السنة والجماعة إذا جاء هذا المبطل ماذا يكون ردنا عليه ندعوه نبين له فإن أبى الله جل وعلا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وأهل السنة استدلوا بالإغلاظ على المنافقين نعم ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Demikian kata beliau perkara hikmah ar-rifq diperintah di dalam Islam, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sini bukan tempatnya untuk menjelaskan karena pembahasan ini panjang dengan dalil-dalilnya yang banyak. Nah, tetapi masalahnya kalau seorang ahlul batil datang menyebar kebatilannya, Naam, dan telah banyak yang terpengaruh dengan kebatilan-kebatilannya. Ya. Apakah kemudian kita diam dan toleransi? Ya, bah, bah bahkan sebaliknya. Ya. Terhadap ahlul batil orang-orang yang menopang kebatilan dan sebaliknya merendahkan orang-orang yang berupaya membantah kebatilan tersebut, menggembosi, maka yang seperti ini disikapi dengan keras dan tegas. Ya. Dengan keras dan tegas. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wahai nabi Allah menyeru nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihadlah perangilah orang-orang kafirin dan munafikin berjihadlah melawangnya waglud alaihim dan kerasilah mereka bersikap keras tegaslah kepada mereka <coughs> nah bagaimana ayat ini beliau menjelaskan penafsiran ahlu sunnah wal jamaah terhadap ayat tersebut Nah, di dalam surah apa ini? Hah? Siapa yang tahu? Dalam surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Diperintahkan oleh Allah untuk bersikap keras dan tegas kepada mereka. Kita perhatikan penjelasan para ulama ahlu sunnah terhadap ayat ini. <coughs> Munafiqin في الإغلاظ على أهل الأهواء والبدع لأن فيهم شبه من النفاق ومن خصال المنافقين والخطورة على أهل الإسلام منهم أشد من المبتدع من الكافر الأصلي الخطورة على أهل الإسلام من أهل البدع أشد عليهم من الكافر الأصلي وهكذا الأصول هذه مقررة عند أئمة السنة وفي أهل السنة الخطورة عليهم من المميعين وليغضب من يغضب من هذه الكلمة الخطورة عليهم من المميعين أشد وأنكر من أهل البدع الظاهرين لأن المبتدع عرفناه ونحذره بإذن الله لكن الذي يعتذر له ويسوغ له هذا الذي يكون خطرا على أهل السنة Taib, ikhwani fiddin azzakumullah. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa ulama ahlus sunnah di dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa ahlul bidah wal ahwa itu asyaddu khuturatan. Naam, minal kufar wal munafiqin. Untuk ahlul bidah dan ahlul ahwa terhadap Islam itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir dan munafikin. Bagaimana perintah Allah di dalam ayat ini? Bersikap keraslah terhadap kafir dan munafikin. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga berdasarkan penafsiran para ulama ahlu sunnah terhadap ahli bid'ah bersikap tegas dan keraslah terhadap mereka. Karena bahayanya lebih dahsyat terhadap Islam daripada kufar wal munafikin. Ada keserupaan. Ahlul bid'ah al muna, ahlul bid'ah wal ahwa ini menyerupai ke, ada penyerupaan kesamaan sifat kenifakan ya bersama dengan munafikin. Sehingga para ulama memasukkan dalam sikap tegas dan keras yang Allah perintahkan dalam ayat ini terhadap ahlul bidah wal ahwa karena lebih berbahaya terhadap Islam. Kemudian ahlul bidah wal, wal ahwa terhadap ahlus sunnah ini berbahaya. Kita perhatikan. Kata beliau ini penambahan dari Syekh Muhammad bin Hadi hafidahullah dan hendaklah marah orang-orang yang mau marah mendengarkan kalamku ini. Hendaklah marah orang-orang yang mau marah dalam mendengarkan ucapanku ini yaitu ahlul mumayyi'in ya mumayyi'in ini orang-orang dai-dai yang menisbahkan dirinya sebagai dai ahlus sunnah salaf ya ulama ahlus sunnah ulama salaf ustaz ahlus sunnah salaf tetapi mumayyi'in memiliki manhaj yang lembek suka melakukan penggembosan mendukung dengan perbuatannya para hizbiyin dan merendahkan di sisi lain dengan perbuatannya para dai salafiyin. Ini mumayyi'in namanya. Kata beliau, mumayyi'in ini asyaddu khuturatan. Lebih berbahaya terhadap ahlus sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa terhadap ahlus sunnah. Coba kita perhatikan bagaimana istimbab ya pengambilan hukum penafsiran dari ayat tersebut dari seorang alim terhadap manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adakah ya dai-dai yang semisal yang telah saya sebutkan dari para penggembos tersebut memiliki manhaj yang seperti ini? Menyampaikan manhaj yang seperti ini? Naam. Bahwa ini lebih berbahaya dari ini, ini lebih berbahaya dari itu. Sehingga harus disikapi dengan tegas. Disingkap kebatilannya, tidak berlem, bersikap lembek, tidak berbasa-basi Naam. Subhanallah. Ahlul mumayyi'in lebih berbahaya terhadap ahli sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa terhadap ahli sunnah. Kenapa? Karena ahlul bidah wal ahwa sudah jelas perkaranya. Semua ahlu sunnah tahu. Seperti yang saya katakan tadi, ikhwanul muslimin, jamaah tablik, sudah. Jelas. Masalahnya adalah orang-orang yang mengaku salafi, ahlu sunnah. Ya, Naam, Wahda Islamiyah misalnya, mengaku ahlu sunnah. ICM mengaku ahlu sunnah. Ya, tetapi punya manhaj yang rusak. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama sunnah, ahlu sunnah kita. Berbeda. Maka mereka ini lebih berbahaya dalam tubuh ahli sunnah daripada ahlul bidah wal ahwa. Nah, perlu dipahami. Saya sengaja memperdengarkan kepada antum ini adalah manhaj keterangan dari seorang alim asy Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafidahullahu taala yang kami berkunjung kepada beliau di umroh kemarin bersama para asatidah. Naam. Wallahu alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi alamin. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kitab Riyadus Salihin pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.